karo gula kudu kok iso sokok pisah. Ayu karo rai iku siji. Ayune duduk raine. Isa isa bayangno Mas. Ya yes, ngene, iki ana arek ayu aku jupukno ayune titik, gak iso. Nek jupukno irunge titik jek mungkin diiris. Tapi nek jupukno ayune gak iso. Karena ayu itu tidak kelihatan, ganteng tidak kelihatan. Orang sekarang dipikir ganteng itu kelihatan. Ini saya kira kalau saya tidak salah, kalau saya salah tolong dikasih tahu. Kayaknya Tuhan kan kalau bersumpah itu kan siji-siji mas. Misalnya wal asri, apa meneh, uh, ah, waduha, kan siji-siji mas. Tapi kok peng papat sih? papat sih disebut. Watini, wazaitun, waturi sinina, wahadal, balatil amin. Empat mas untuk sumpah ini. Berarti ini masih serius ini. Gitu loh. jadi nek ibarat nek di Mentura, di Jawa Timur Mas, nek sumpah gak rek. Kalau sudah sumpah ini gini Mas. Tangannya gini. Sumpah. Gak gak nyolong aku, gak aku, gak njopo aku. Kalau tidak dipercaya, ciker bungker. Itu sumpah kedua, ciker bungker. Itu di desa saya. Kalau masih tidak dipercaya tambahin mas, sumpah rek, ciker bungker matek ngadek wes Aku gak nyolong aku. Berarti ada sesuatu yang sangat serius dengan empat sumpah itu. Nah, sumpahnya Allah itu kan boleh kita pahami multidimensional. Mungkin dia hidayah, mungkin dia petunjuk, mungkin dia ilmu, mungkin dia terminologi, mungkin dia ideologi, mungkin apa saja kalau Al-Quran. Nah, tak dolek-dolek ini. nih. eh, kalau kita ngomong 6 level tadi, itu kan berarti mulai dari 3, 4, 5, 6. Kalau 4 ya, 4 sumpah. Jadi tin itu dulu tumbuhnya adalah di daerah di mana Buddha Gautama hidup. Jadi watini itu ya saya ngawuri aja itu karpe ini Buddha. Nah, Perkara ternyata salah nanti di surga. Kue kok ngawur? Sorry. Cari ngono toh? Ya Mas ya sorry lah mboten dikandhani kula. Sampeyan ngomong Watin ngono tok. Ambangane kula Watin Soeharto. Ah mending Budaga Utama kan garing ngono to ya. <laughs> Memang Allah berhasia kok. Dan cara dia bercinta jumpritan dulu mas peta umpet sama kita tuh kan ayat tuh kan peta umpet sama kita dan nikmatnya di situ jadi nanti kalau salah bukan kesalahan. Kalau salah berarti saya terlibat di dalam kemesraannya kan gitu mas. Jadi tin itu Buddha. Buddha itu berarti orang yang berproses dari empat ke lima. Buddha itu. Buddha capek dengan jabatannya, dia pangeran, capek dengan kekayaannya, dia tidak bisa menemukan kesejatian dengan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaannya, maka dia lari dari istana dia memberontak dari hakikat yang nomor empat. Nek menungso kan ya kalau gedung tinggi, jembatan layang, tol laut, kereta cepat itu dok kalau manusia kan pencapaiannya mengikuti dok Dan dia merasa berprestasi. Maka Buddha bosan dengan ini, dia bergerak ke yang kelima. Dia meninggalkan, terus dia mencari dirinya kan begitu kan. Karena dia tidak temukan dirinya di kekuasaan kerajaannya, dia tidak temukan dirinya di kekayaannya, dia tidak temukan dirinya di kehebatannya, maka dia bergerak menuju Abdullah. Makanya Buddha dipercaya sebagai seorang nabi juga meskipun bukan rasul. Nah, makanya sekarang orang Amerika, orang Eropa kalau sudah mulai terseret oleh arus spiritualitas, karena dia bosan dengan kapitalisme dan materialisme, larinya kan ke Buddha, Mas. Kan semua pada masuk Buddha, Mas. Makanya yang laris Bagawan, Hari Krishna, eh, Zen Buddhism. Jadi yang laris itu Buddha. Karena memang abad ini mereka bergerak dari 4 ke 5. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau Islam sekarang berkembang di Amerika, di Jerman, di Eropa, di Inggris, di mana-mana. Oke, nanti dulu ini Islam Islam yang datang ke sana itu menurut Anda kalau kalau Anda pakai terminologi Mekah Medina, Makia Madaniyah, yang datang kan Islam Makia, Mas. Semua Islam itu, Anda lihat mau di masjid New York, Washington itu kan Islam Makia semua. Tidak ada Islam tata ekonomi, tidak ada Islam eh, apa tata kota, tidak ada Islam Madaniyah, tidak ada Islam pasar Islam, tidak ada paling pol bikin kios berlabel Islam di pasar Yahudi, misalnya Bank Muamalat bank syariat yang bukan merupakan keputusan Islam dan bukan merupakan keputusan prinsipil. Itu hanya me menambah segmen pasar. Kalau memang itu keinsafan nilai, bank mandiri yang konvensional itu makro ya, maka kita harus bikin satu sistem banking yang halal yaitu syariat atau muamalat ya tinggalkan yang makruh itu. Jadi sekarang bank mandiri hanya ada mandiri syariat. Iki gak karo-karone tetep ono. Iki ya apa kon jare wis pegatan rabi itu, Ini yo jek turu karo iki. <laughs> Kan begitu Mas, ya Mas. Gak jelas, jari melbu Islam tapi jek Kristen, jari melbu Kristen tapi jek Islam. Kan itu yang di, yang dilakukan oleh manusia empat menin. Gak jelas. Nah, tin itu Buddha. Maka kalau khilafah mau dilanjutkan, khilafah itu produknya adalah wahadal baladil amin. Baladil amin itu sudah keadaban, sudah peradaban, sudah aplikasi, sudah manifestasi, sudah pengejawantahan, sudah perwujudan. Dia sudah sistem, dia sudah manajemen, sudah sudah taslih, sudah soleh, sudah dihitung semua presisi-presisinya. Itu namanya wahadal balatil amin. Kan yang sebelumnya cuma pohon, buah, kemudian gurun sinai, batu risini, nah gunung dan gurun. Tapi yang keempat sudah peradaban. Di mana pohon ada di situ, di mana buah ada di situ, di mana relief bukit-bukit ada di situ. Itu wahadal balatil amin. Jadi hadal balatil amin itu Muhammad. Itu khilafah. Nah, watini was zaitun. Loh ya kalau pohon zaitun jadi Yerusalem lah, di Palestina lah. Jadi itu berarti Isa. Kalau evolusi konsepnya Isa. Turi sini nah tur ya tur sina. Sinin gunung gurun Sinai, Musa berarti. Nah, jadi ini ada terminologi dari Allah. Dari Buddha ke Isa ke Musa ke Muhammad. Dan ada banyak terminologi, kita tinggal lewat yang mana, monggo. Karena kita sudah belajar dalam Islam Allah selalu memakai kata jalan. Pertama sabilillah, sabil. Kedua syariatullah syari. Nomor tiga torikotullah, torik. Nomor empat sirotul mustaqim, sirot. Cuman kita tidak pernah mempetakan yang mana sih sabilnya, yang mana syariknya, yang mana toriknya, yang mana sirotnya. Nah saya mencoba merumuskan dengan ngawur tadi. Ya. Jadi kalau nanti saya ditanya lagi, kok ngene pemetaanmu? Lah mboten sampean kandhani kok. Nah, sampean mek ngomong ngono tok sampean mboten kandhani. Ya, nggih sak sak saged-saged kula ya mesti dipura to. Terus e layu kali sani labus aha. <laughs> ya tak? Jadi kan tidak salah toh mas. Wong Anda juga tidak saya ikat kok. Andai kan Anda tidak setuju, Anda juga tidak masalah kok. Tetap kita bercinta, tidak ada masalah kok. Makanya Anda jangan memitos-mitoskan saya dan jangan jadi pengikut saya. Gitu loh. Coba sekarang kita paralelkan kalau ada penulisnya nanti kapan-kapan. Jadi Buddha, Isa, Musa, Muhammad. Baladil Amin ini penting sekali, sudah balad dia mas, sudah sebuah sistem negara, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem budaya, dan seterusnya. Selama ini kita tidak mikir ya Allah ternyata dasar Pantas Allah sudah menyebut unsur-unsurnya, di puncaknya dia bilang balat. Nanti ada bilat, ada baldah. Itu ada konteksnya juga beda-beda. Kalau baldat, baldatun toyibatun, itu itu konteks agak lokal, regional. Tapi kalau bilat itu resmi, tapi kalau balat itu relatif dia dia cair gitu ya. dia cair bisa kecil bisa besar bisa sistem nilai bisa silmi kecil-kecilan dan seterusnya nah empat itu tadi kan sebenarnya kita bisa bisa cari garis ke beluluk jengkir degan kelopo Nah kalau kita sekarang mencoba meneliti cara berpikirnya banyak orang yang sudah kelapa resminya tapi pikirannya masih beluluk. Kan gitu Mas ya. Misalnya kalau kelapa itu sudah mengenal anatomi Mas. Kalau bluluk enggak. Bluluk itu kalau disigar ya sambung-sambung tok ae, njobone karo Kalau bluluk itu cara berpikirnya masih sarung gitu Mas. Belum celana dan baju. Kalau kelapa itu sudah detail Mas. Sudah ada kejelasan kerambilnya, batoknya, sepetnya, apa namanya air kelapanya dan seterusnya. Gitu. Nah banyak orang Islam yang belum punya detail pemikiran mengenai Islam karena dia memang masih masih tahap lulu. Cuman makanya kita sebenarnya harus punya harus punya disiplin puasa, jangan jangan sembuah ojo kabeh iku kok tok tok no. Mestinya harus ngerti aurat. Kata Islam itu jangan dipakai untuk label, kata khalifah jangan dipakai untuk label jihad jangan dipakai untuk label. Ah susah ini harus wis kabeh dilabeli. Engko ada es degan Islami. Wis angel ini sembarang dilabeli ya. Engko ono es teler syar'i. Lah harus entek kabeh iki. Ono engko akhirnya ono anu tempe penyet ilahiyah. <laughs> ya lah kabeh di kabeh didadekno Ilmunya yang semalam di Malang, Mas, yang semalam di Batu Malang ya. Apakah Islammu kelihatan? Apakah saya tahu kamu Islam? Atas atas fakta yang mana aku tahu bahwa kamu muslim? Wong Islammu tidak kelihatan. Yang kelihatan wajahmu, pecimu. Ketika kamu berperilaku baru terduga, oh kayaknya Islam. Tapi fakta Islammu kelihatan apa tidak? Kenapa orang Orang tidak menikmati yang tidak kelihatan. Kenapa orang begitu gila kepada yang kelihatan? Kenapa urusannya ilmu katan semua? Itu berarti Anda masih belulu. Anda masih belulu. Ketika Anda kelapa, Anda Anda itu punya lapisan-lapisan dari sabut, batok, kerambil, dagingnya itu airnya. Belum lagi kalau pohon kelapa, gelugu, Manggar, Janur, Belarak, apa mana Mas? Pondoh, loh coba. Nah, mohon difahami ya ini proses untuk belajar kelapa, ya Mas ya. Belajar kelapa, lebih detail, lebih map apa ya, lebih punya mapping, lebih punya apa namanya pilah-pilah dan seterusnya. Bahwa legi karo gula kudu kok iso sokok pisah. Ayu karo rai iku seje. Ayune duduk raine. Isa isa bayangno Mas. Ya yes, ngene, iki ana arek ayu aku jupukno ayune titik, gak iso. Nek jupukno irunge titik jek mungkin diiris. Tapi nek jupukno ayune gak iso. Karena ayu itu tidak kelihatan, ganteng tidak kelihatan. Orang sekarang dipikir ganteng itu kelihatan. Tidak kelihatan ganteng itu. Islam tidak kelihatan, puasa tidak kelihatan, poso kok ketok. Gimana cara tahu, bagaimana cara Anda meyakini saya itu puasa? Kok rune aku poso? Jadi kalau Anda diundang buka puasa bersama itu jangan GR seolah-olah Anda sedang berbuka bersama orang yang berpuasa. jangan GR dong. Bagaimana cara Anda tahu dia berpuasa apa tidak? Ya Mas ya? Nah, mari kita belajar untuk menerjemahkan iman kepada Allah menjadi iman di antara kita hablum minan nas ini hablul imanu minan nas atau bainan nas di mana saya tidak perlu kamu mengung, mengungkap-ungkap yang tidak kelihatan itu supaya saya percaya kepada Anda. Mari kita belajar untuk membaca yang tidak kelihatan, untuk merasakan yang tidak yang tidak seperti tidak ada gitu loh. Kalau ini kita latih baru kita bisa bikin khilafah. Wong saiki sembarang ditok tok no, sembarang diketok ketok no. Apalagi alah, lebih parah dari itu makanya min lah. Empat itu min banget. Gitu loh. Wong sekarang itu iso loh ngarani awak ide ini merakyat. Aku ini merakyat loh, Rek. Iso ya. Tinggal gambar gue di perapatan nih, Mas. Sopo dokteran siapa merakyat. Kisah iki Kok iso iki nek iki nek gak nek gak 4 men gak iso, Mas. Iya, Mas. Ya, Mas. Kalau dia agak Abdullah dikit aja, dia nggak akan tega dia. Nggak akan tega dia. Menghadirkan dirinya dengan cara yang memalukan seperti itu. Ya ini contoh-contoh. Oke, saya akan akhiri. Pokoknya baladil aminnya jelas mas.